dan kok luwih ini kalah indah karo suara kidul gue berarti kupingi kupinge wah, bagi wong Islam kaya awake dhewe Pak itu suara yang paling indah adalah suara suaramu kayak apa? aku mending bengok fals, tapi ngentot kayak Ya Allah, ini agar bunga-bunga males. Sengit tahu. Apa sih mulih saya semuyuh. Aja toh. Aku bumbunnya naik Pak mana ekor Purwanto kecerewetin lawan ini. Dia nih budi tidak ngomong. Katanya udah percaya katanya dia. Oh, lalu menikah untuk mengisi kemerdekaan akan saya sampaikan cerita Jenderal Sudirman, Panglima Jenderal Besar Sudirman. Indonesia ini pula mengenal Jenderal Besar. Jenderal Besar ini ku ono sinten siji Pangsar Jenderal Sudirman. Nomor loro sinten? Nomor loro sinten? Ahana Sution. Nomor telu sinten? Jenderal Besar Soeharto. Bintang siji namine Brigjen bintang loro namine Maijen, bintang telu namine Legend Letnan Jenderal, bintang 4 namanya Jenderal, bintang 5 Jenderal besar, bintang 7 ujar obat sakit kepala. Bintang 9 nah Nahdlatul Ulama. Ketoke ibu sebelah meriki bintang 7 Ada dua jen, ada dua pahlawan nasional. Yang satu terkenal sebagai orang Muhammadiyah. Yang satu terkenal sebagai orang Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Kita sebagai orang Ponorogo harus paham ternyata baik NU dan Muhammadiyah memberikan sumbangsih yang luar biasa untuk perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Muhammadiyah berperang, NU berperang, Mila mungkin jenengan persan. Sing jenenge BPUPKI niku nyuwun sewu ana NU ne ana Muhammadiyah. Tapi nyuwun sewu sing dalu menika jeneng kula aturke sinten Jenderal Sudirman. Sudirman niku kondang Muhammadiyah. Diponegoro niku kondang NU. Adik-adik sing jilbab peping ini apa menghentikan salah satu gurunya Pangeran Diponegoro sinten bahasan Nama aslinya Abdul Hamid. Nama komplitnya adalah sing iso maju tak wenehi teh pucuk. Oh, nama panjangnya panjang. Lawang sani kira sering ada singkatan-singkatan Pak Pak Pangeran di Ponorogo mboten jenenge dawa. Lawang itu jenenge Sucipto. Oh, susu langit di ngajil Boto. Sukarlan, asuh mulai karena jalan ibu-ibu cilok biru sumi susah mingkem tapi lagi buatan guru rajin ini dawa tahu mondok ning ponorogo Mbok tentara yang mesti ora apal padahal di Ponorogo niku dadi Kodam, Kodam Diponegoro. Lah Jawa Timur Kodam Brawijaya. Lah Jakarta Kodam Jaya. Oh, lah malah teng pundi Sumatera Kodam Bukit Bukit Barisan kok Bukit ini Siapa namanya? Pahlawan NO Nahdlatul Ulama yang terkenal dengan serempangnya, dengan pakaian pakaian kebesarannya, naik kuda. Oh. Sinten nama kompletnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antowiryo Mustahar Hari Cokro. Senopati ing Ngaloba Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan gua selarong pangeran di Ponorogo Kok takoni, ngopo Pangeran Diponegoro kae kok nganggo apa? Blangkon orang nganggu helm. Soalnya lak nganggu helm dikira arep ngojek. Masa di Ponegoro kok ngojek. Meluah nawa ngomong. Helm bid'ah. Lha apa soalnya pangeran di Ponegoro mboten nganggo helm. Ya cangkemmu. Kula saiki pengen nganggo helm yo ya gampang lu nggak mau jalan. Wong kula tau ya gara-gara apa-apa bid'ah kula numpak motor bak motor. Lampu merah tak tabrak. Diruyak kalau polisi, orang nyandak. Wong aku numpak ninja polisi dan numpak vario. Begitu oh. ning ngarep dicekat karo polisi telu. Kuwi sing nganggo blakon, orang nganggo helm, ditilang. Apa melanggar lampu merah? Cekat karo polisi telu. Selamat malam Pak, pulau jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf bapak saya tilang. Oh kenapa pak polisi? Karena bapak satu, takon itu bawa surat-suratnya, saya jawab enggak. Bisa tunjukkan surat-suratnya? Kalau takon itu nih, jenengan jalur surat apa? Yasin atau Fatihah? Akhirnya polisi ini jengkel. Anda saya tilang satu melanggar lampu merah, Dua, tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor. Nomor tiga, Anda tidak pakai helm. Pulau ngomong. Kalau saya ditilang gara-gara saya tidak melanggar lampu merah, saya setuju. Kalau gara-gara saya ditilang gara-gara tidak ada surat penyurat saya setuju. Tapi kalau saya ditilang gara-gara saya nggak pakai helm, saya nggak setuju. Lah kenapa mas? Karena helm itu bid'ah. Oleh kanjeng Nabi Rama sing helm. Kula sing apa-apa bukan? Ini lah sama contoh dah. Polisi ini ngomong, Pak, kenapa harus pakai helm? Karena itu safety leading, bagian dari keselamatan berkendara. Artinya kalau bapak nggak pakai helm bisa nggak selamat. Sing kondo sop. Ayo, saya dibuktikan. Luwe kuat helmmu apa blangkonku? Caranya dia gampang. Helmmu karo blangkonku podo-podo dibanting. Sing pecah, sing di. Neng rasa mok contoh zaman niku mergo kula jengkel apa-apa diarani bid'ah. Helm ngene pecah, blangkon iku ora apa-apa. Ning rasa melu-melu ndas murung kuat kaya ndasku. Akhirnya polisi telur itu dadi jamaah kula dugi sak niki. Oh, Apa aku meras mawon kok apa-apa darani bid'ah. Engko pengajian peringatan kemerdekaan bid'ah. Wong Kanjeng Nabi ora tau kemerdekaan ya cangkemmu kuwi kok gak Ambune. Ada yang salah disuwiti kok kepiye? Eh, Wis isin nanggung meneh wae. Eh kuwi itu terkenal sebagai jenderalnya orang Muhammadiyah. Pangeran Diponegoro niku pahlawane wong NU. Mila nyuwun sewu pahlawan Diponegoro niku nyuwun sewu nganggo slempang rupane ijo. Niko miturut Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan itu merupakan tanda bukti bahwa Pangeran Diponegoro niku Ponorogo. Pangeran Diponegoro menika nyuwun sewu mursid toriko. Jadi niku NU. Sudirman niku Muhammadiyah. Lah, kula buat lajeng delok NU NO dan Muhammadiyahnya. Semuanya sumbang sih kepada negara. NU sumbang sih kepada negara, Muhammadiyah sih kepada negara. Milo kula matur, wong cekok umpama beda NU NO dan Muhammadiyah rasa ribut. Ora usah ribut babakan kunut. Imamnya kunut, ya Allah kok melu ngamini. Ngono wae ora usah gaya. Allahumma dina fi man hadait enggak mau. Wa dina fi man hafait matamu. Neng kula yakin yang cekok wis ana wong ribut babakan kunut soalnya nopo baik orang NU maupun Muhammadiyah dicekok sudah jarang yang sholat subuh. subuh Oh, temennya perlu antom. Micek bro. Di purwanto rumah. Purwanto rasa dulu, gue ngerasa dulu gue tengah. Itu rupamu nih padangannya rakyat. Oh. Napa Jenderal Sudirman itu ampuh sampai perang gerilya ditandu oleh pasukannya, tetapi tidak pernah menyerah. Bahkan Jenderal Sudirman itu sakit parah, kena liver paru-paru sakit turutin, tetapi tidak menyurutkan semangatnya untuk melawan penjajah Belanda. Nyuwun sewu, Jenderal Sudirman itu umurnya rada telung puluh sama tahun. Tapi nyuwun sewu, sumbangsihnya kepada bangsa ini luar biasa. Pernah bangsa Jenderal Sudirman itu dikepung karo londo orang ketemu. Nah, satu ketika kan apa, eh, pangeran oh pangeran Jenderal Sudirman itu dibentak lagi. Jenengan itu kok ampuh rahasia apa? Jimate Jenderal Sudirman itu ono tel. Pinten Bu? Sing didelok drijiku aja Kau Udah Purwanto pengen. Copot. Cukup matamu rasanya. Apa pengajian amplop ora jelas kelangan akeh eh, duit yang ini Pak lombok oleh piro kene ke sender apa PLN? Apa umum mana? Ayo baca-baca, delok kono, kok piro? Hitung. malah kurang jadi. Bulurah. Wangen ta. Potonge amplope disita. Lah kok isine piro aku ora ngerti. Kowe kira nek melu motong. Mesti bojone mati dhisik. Soalnya apa sing matang stres iki bojone ngeyel lan. Wis lemu ngeyel bokongnya gede Kenapa yang saya sampaikan Jenderal Sudirman? Karena saya yang meyakini Jenderal Sudirman itu wong soleh. Sesuk kawan-kawan melatur ke Pangeran Ponegoro. Niki sing melatur ke Jenderal Sudirman. Kenapa kita perlu menyampaikan orang-orang soleh? Karena dikru solihin tanzilur rahmah mengingat-ingat orang soleh itu bisa menurunkan rahmatnya Allah. Moga-moga semangat itu loh dengan kami di hari kemerdekaan 73 semangat itu ya, Jenderal Sudirman. Amin. Hidup atau mati? Malah atau. Hidup atau mati? Atau. Hidup atau mati kok atau pokoknya lah tentara kalau dari tegap kayak aku gitu loh tegap tidak perut rata yang ada di kan perutnya rata rata-rata lemak gue ngopo oh Bu? Ini niki boten ngene, fakta. Ipet-ipet gorengan kopi, gorengan kopi diseret sapi Amit-amit ibu-ibu saiki Wetenge gede kok ditaleni Masuk Pak Eko. Eh, Masuk Pak DPR. Jadi seorang undang ngaji dulu Pak Masuk DPR modal di kampanye menyekel duit. Langsung kawat DPR ya. Disimak mah. besar ditangani. Apa jenderal? Begitu luar biasanya perjuanganmu. Jimate nopo? Dijawab kali jenderal Sudirman jimat kuono telu. Nomor siji gentong. Ngerti gentong apa mboten? Gentong. Gentong niku lak mriki napa? Kendi. Ora kendi, lak kendi cilik, lak gentong gedhe. Woi, besar. orang diprotes aku aku ya lupa aku kayak pinupin ya lalu ngaduk kopi kita kita oke aja eh, malah kayak sampel potongan terasi gentong gentong ini lak cara wong Jawa biar digopat. Kenapa jawabannya Jenderal Sudirman kok jimatnya geno? Karena Jenderal Sudirman tidak pernah lepas dari berwudu. Aku itu otong. Anaknya beneran. Mana sih kuri? Ini bro, ini, ini, ini. Mumet gak sih? Jadi gini nih, Nomor siji kanjeng kanjeng. Pangsar Jenderal Sudirman tidak pernah melupakan wudhu selalu menggantung wudhu, tidak pernah tidak dalam keadaan suci. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, nyuwun Pak Tentara, Pak DPR, Bu jangan pernah meninggalkan wudhu dalam keadaan apapun. Lah iso batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Bahkan kalau nyuwun saya wudhu yang yang lambung mriku. Niku ngentut, niku langsung cengok, ngentut lho. Ya mau dikandani ngentut ae cewek malah ora reget toh. Ngentut iki yo lewe. Bener gak kotor? Tapi napa saking ngati-ngatine begitu ngentut langsung ke kamar mandi cewek wudu, cewek wudu, cewek wudu, cewek wudu. Kenapa? Karena tidak mau hidupnya lepas dari wudu. Yang buat nanti. Awak mangkat hadroh wudu wajahmu bersinar-sinar. Masya Allah, kecuali kayak jerawatan. Pak tentara mau masuk kantor mau apel pagi. Oh, wudhu. subhanallah. Berwibawa. Enak DPR atau sidang wudhu. Omongannya direksa karo om. Ibu-ibu ajen kelon karo nih wudhu. Kok ngaji itu kok gitu Adinran kalau bojone kok najis ya mengaruhi Kamu nggak tahu. Nia ya, macet malah najis. Bapak-bapak yang ngono aja kumpul karo bojone wudu. Rondo mubeng kampung dilalah nguyuh ora kena. Oh. Ngono kaya sipur. Wah. Orang cewek malah sanggulnya ilmu tutur. tutur-tutur, ke tiang listrik. Wah, kak jadi biar ke tau kau aslinya putih. Ini gara-gara menjual tutur ke tiang listrik. Nyetrun, nyebuan, bro. Ingin kaya perantau. Jangan kondur, Nguyuh ora tengok kumpul karo ibu nyuwun sewu. Bisa jadi keluarnya air mani itu tercampur dengan sisa air kencing. Kok dadi anak ambune pesilan. Maka Ibu Ajeng Sari wudhu. Fungsinya nopo kalau toh kemudian kita mati dipanggil oleh Allah dalam keadaan tidur. Karena ingat tidur itu mati sementara, tidur itu nyumun tidur itu mati sementara, mati itu tidur selama-lamanya. Tidak ada orang yang bisa menjamin seseorang itu begitu tidur bisa bangun kembali. Karena yang bisa menidurkan hanya Allah dan yang bisa membangunkan hanya Allah. Maka begitu awalnya duit turun itu saja siap-siap mati. Mila nganggo wudu, nyuwun sewu matimu suci, mu apik. Kula dia jaman kuliah turune ning imaman. Mergo aku biyen nanggon masjid turune ning imaman kok aku wudu dhisik, turu ning imaman subhanallah. Mimpine apik-apik minimal ketemu Julia Perez. Lurah aja ngantor wudhu berwibawa. Bahkan dikatakan Rasulullah ketika seseorang itu berwudhu akan datang pada hari kiamat dengan anggota tubuh yang terkena air wudhu dalam keadaan munawwaroh berseri-seri. Jadi nyuwun sewu dengan kok wudhu sing bener, mau ngerau petok sesok sing muruk berseri-seri mau ngeraine neto. Kok jenengan wudhu sing bener mau kemune tok, sesok sing muruk mau untune tok. Wudhu, Bro kok jenengan malu ngaji bendino kok ilmunya ra mlebu-mlebu barangkali mergo fisik urung suci milo kudu ilmu iso mlebu minimal lebu kuping tengen metu kuping tiga Orang apa-apa wes lebu mlebu minimal sing jenenge talang niku kelewatan banyu mesti teles senajan lebu kuping tengen metu kuping kiwa tetep ana sing ketinggalan sing paling bahaya urung lebu wes metu Sopo kuwi sing ketoke mangkat ngaji tapi matane turu. Eh. Godang di pangan ular, wong sing ngantuk mangap lan Godang kluthuk mateng ke wong sing ngantuk cangkeme Kok kamu duwe, Dru? semua hal. Oh enak. Kulo apa kan lah, delok wong lanang-lanang wong wedok-wedok nguyuh orang cewek, kulo lo loro ati to. Kuwi andani ini malah jajar karo itu dawa-dawan. Iya. Bisa. Orang goyang kau walu barang satu, dua, tiga. Uji Lah Pak DPRD orang ngilang tikus. Iya. Aku ya tahu. Aja mesake dolim kuwi jenenge. Gua tau to Bu mulai ning Lampung numpak kapal feri nyebrang Merak Bang Saumi, kula mlebu ning toilet itu ora ono banyu. Ah bingung ta kula, masa ora cewek kaya perumahan to. Masa tau obat abet iki ini banyu ramet tuh metu akhirnya kalau kelingan saya seprit. Apa yang terjadi subhanallah. Aku cewek sprit seprit. Rasane keranyas Untung lagi hubung semut. Mungkin bojo pulau takon, "Abah glegeken mboten cangkemmu ya. mau ngomong kok glegeken. Kudu, Pak DPR kudu, bapak-bapak kudu. Wes, makanya main abang ini. Iku jimatnya jenderal Sudirman jadi lo ngaku karena tidak pernah meninggalkan wudhu melanjut jenengan buka kitab fikih niko pasti bab pertama kali pasal tentang apa bab oh, tentang bersuci. Soalnya amalin jenengan itu ditampok oleh Allah kalau jenengan sudah dalam keadaan suci. Luguile mimpi basah langsung tangnya adus malam tambah itu. berwaktu langsung nyandang. Nomor nah, Sudirman kenapa dia menjadi pahlawan yang ampuh? Karena Jenderal Sudirman itu sholat tepat waktu. Begitu dengar suara adzan, maka Jenderal Sudirman. Maka saya terkesan dengan Irjen Umar Setono, Kapolda Sulawesi Selatan, yang menjaga sholatnya dengan mengatakan kepada anggotanya apa? walaupun rapat sepenting apapun. Tetapi ketika waktu sholat datang, agar dikumandangkan, maka rapat harus segera dihentikan. Kenapa? Karena panggilan yang paling tinggi bukan panggilan pimpinan, bukan panggilan manusia, tetapi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono, beda karo wong cekok nembe tandur krungu kadan dhuwur. Allahu akbar, Allahu akbar. Acan ya mbok kuwi ono bulurah ono tamu kaya ngapa rumah dan tinggal orang ngajeni tamu daripada orang ngajeni apa arepe ngopo jenengan niku kadang-kadang ana tamu ra wani ninggal soalnya napa ora kepenak karo tamu karo tamu yang duwe rasa ora kepenak lah karo Gusti Allah kok malah kepenak Sing nguripi awakmu ki tamu apa Gusti Allah? Sing menehi ambekan awakmu ki tamu apa Allah? Sing dadekke kowe kelon karo bojomu rasane kepenak, kowe Allah apa tamumu? Tamu matamu. Ya Allah, tamu. Oh, DDR, daya dong rendah. RCT ra cetok. Allah. Lewat mana tamu pahawai dewi ini kerung ngajar ramal ini ninggal alasannya nak kepenak. Bulurah kalau tamu oke rakan ramal ini ninggal alasannya apa nak kepenak. Karo menungsa sawai dewi dua sifat nak kepenak. Mosok karo gusti Allah kepenak. Apa mangsaku gusti Allah gampang dihapusi. Mula kula kadang-kadang ngira salate ora, sedakoe ora, zakate ora. Kok pede mlebu surga? Apa duwe kanca jero? Ojo jero le. Salat ra tau, sugih ra gelem haji, sedekah mangemu, Ngono kok percaya diri mlebu surga. Ki malaikate mau amplopi piro? Maka hari ini orang-orang cekok supaya bisa sakti kayak Jenderal Sudirman. Ketika sudah ada panggilan azan, berangkatlah. Ingat, hanya ada satu makhluknya Allah yang tidak suka dengar adzan. Siapa? Setan. idan yali salati adbaro syaitan walahu duratun. Ketika adzan dikumandangkan setan lari terkentut-kentut. Mati. Setan kupuyar lari terkentut-kentut. Milo kok wong Indonesia ora seneng karo suara adzan berarti anak buahe setan. Dengan mengatakan suara hidung lebih indah daripada suara adzan. Sinten busuk mawati. busuk kalau kok lu kalah indah kalau suara gitu, gue berarti kupinge kokoan. bagi wong Islam kaya awake dhewe Pak itu suara yang paling indah adalah suara Allahu akbar Allah Balas matamu. Mumet oh, sih? Ayo, gue saya akan tak gue suaramu kayak apa? aku mending bengok gak pengen kowe ngentote pales. Ki wong bunga-bunga balas. Sengi tahu. Apa Mulai ya mulai seminggu. nguyuh Aja Aku naik Pak Eko, Pak Eko, Pak Purwanto Pak lawan. Pak ibu Pak tidak ngomong. Katanya udah percaya Pak itu dia jadi. Bu, Mila Pak sering matur supaya wong iki tertarik mangkat ning masjid. Golek suara tukang adan suarane sing kepenak. subuh Pak sing Pak Mbak Mudin. Allah Allah Allah Pak ngon bằng ngon Nah, kita akan ada soalnya kayak apa gue sih rumahnya lucu. Ya adan, masa bengok-bengok. Oh. jarane dawa kaya penti. Woi, yuk, yuk. semangat. Ganteng bu itu. Tidak kurang ajar perongos. Berarti kamu menawarkan dirimu sendiri. Kan kamu dimoli. Ini jam lima senti. Lurah, gerakkan ajar ke kamu. Bila perlu lurah ya surat, surat keputusan kepala desa. Himbauan, warga masyarakat di sana cekok cekok satu Andiono Adan segera ke masjid nomor dua habis maghrib sampai isak tidak ada orang yang nonton TV wah gue ngaji oh mulia di bu besok jenengan takoni karo malaikat yang alam tidur hei bunurak selama kowe jabat kebijakanmu apa Eh, kula ben gawe kebijakan, lagan warga kula keng mandek kapure salat nomor loro bar magrib kula keng mandek aja nonton TV, sing nonton TV mung kula dhewe. Sing nomor telu kabeh niku dilakoni kanthi ikhlas. Ikhlas niku syaratnya amal ditampa karo Gusti Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Lah kula nyontoke ikhlas niku padha karo wong ngising. Wong ngising niku nyuwun sewu jenengan mulih pengajian mangan waras kebelet ngising, mlebu WC niku rumangsa kepaksa napa mboten? Mboten. Rumangsa dipaksa napa mboten? Mboten. Ngerti wetenge lara langsung mlebu kamar mandi lah ana sing maksa. Lungguh plek wis rami kira oh, oh oh oh. Lan jenengan orangnya keras bahaya pengajian mangan lempar kebelet ngising lebu kamar mandi. Em, aduh lempere metu. Malah nganggo selfie barang selfie dulu ah. ini gue berarti dengan boten eh, eh pasti gue sing ngerti namung Gusti Allah, mila lan jenengan nglakoni perkara ikhlas aja ngomong ini, aku ikhlas kok lara percaya takono buluran. Berarti jenengan ora ikhlas mergo disekseni karo buluran. Ngono mu ngeyel. Tolong niku jenengan lakoni Insya Allah awal ini kabeh bisa sekti kaya pangeran besar Jenderal Sudirman. Pun jangan setengah lu pengajaran motor aku. Aku ini pesan dong. tanah loh itu mana? Rumah awake kabeh rapopo. Tenangnya aku nolak. di bawah umur saya seger sama kayak enggak ditutup kandi uripe selamat matine selamat sarang sarang tangannya dia tak seringi ngadep kabeh nyanyi lagu Indonesia Raya untuk bersyukur mencintai negara kesatuan Republik Indonesia berdiri gerak Apakah malam hari ini kota infaknya mendapatkan PLN atau sendir? Jawabannya lima juta ratus rupiah. Pertanyaan saya sing nyemplungi 200 sapa? Di sini disebutkan yang kok 200 Urwanto. Ayo kita gini deh, kita nih, kita nih, kita nih. Bentar ya. Bentar tolong, bentar tolong. Ayo, ayo, sini, kita sini. Ayo, kafe. Ayo ayo ayo. Iki sing ngene Eh, jukit. Maju dikit. Ayo kata ping kan Bapak nanti saya jomblo ana mbak Eping kepare ora awakmu barang. Harap harap harap harap. Oh. Karena Parmanto Purwanto beli kantung kan. Orang rapor kamu wae malah minta tenang. Dengan sikap sempurna kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai tanda cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya dua Indonesia واصل ذات بيننا ونجنا من الظلمات الى النور وجعلنا الفاحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا يا الله في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارفعنا الغلاء والوباء والغساء والمنكر والسيوف والمختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن يا الله من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا استقامة اللهم ارزقنا بزيادة العلم والرزق والعبادة اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة Allahumma dunia dhurriyatan thayyibah Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawadatan wa rahmah Allahumma rizukna bi alfi alfi quwwah Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah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 Dan akan jika kundur, cikang bumi pangapunten wa hafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari tidak boleh rebutan. Eh, jangan rebutan ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Rangkaian acara pengajian pada malam hari ini telah usai. Semoga kita bisa mengamalkan hal positif yang telah disampaikan dan semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya selaku membawa agama ini diri dan mengucapkan terima kasih telah hadir dalam acara pengajian ini dan saya minta maaf jika ada salah kata dan perbuatan selama acara ini berlangsung. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh dorong, enggak boleh dorong. Allahumma wa Thank you. salah buah tarik sufinya ini